para pendengar radio Roja untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang mengikuti siaran ini melalui gelombang 1476 AM di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita memulai siaran lokal perdana di pagi hari ini e, untuk membuka siaran-siaran lokal selanjutnya yang insya Allah akan kita adakan secara rutin setiap hari Selasa Ba'da Subuh kira-kira jam 5.15 dan juga hari Jumat Ba'da Subuh jam 5.15 sampai dengan selesai dan mudah-mudahan ini akan menjadi pembuka bagi siaran-siaran lokal selanjutnya. Sebagai materi perdana ingin saya kemukakan tentang bagaimana penting dan agungnya ilmu syar'i yang wajib kita fahami bahkan dianggap sebagai kunci kebahagiaan uh, kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Al-Qur'anul Karim banyak sekali memuji orang-orang yang berilmu, menjelaskan keutamaan-keutamaan ilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu serta mengajarkan ilmu di banyak ayat. Di antaranya surah Fatir ayat yang ke-28 Allah memuji orang-orang yang memiliki ilmu dengan mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ayat ini memakai lafaz innama yang dalam bahasa Arab disebut adatul hasr li Adatul hasr itu artinya kata yang membatasi fungsinya mengkhususkan sehingga makna innama yakhsyallaha min ibadihi ulama khusus yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu Allah menghususkan bahwa orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu karena orang-orang yang berilmu adalah a'rafun nasi Manusia yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya. Maka setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih besar rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, harapannya kepada Allah, dan seterusnya maka ilmu menjadi penyebab teraihnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Penyebab teraihnya kehidupan yang baik baik di dunia, di alam barzakh ataupun di alam akhirat nanti. Ilmu pun menjadi penyebab mulianya akhlak manusia, bersih dan sucinya jiwa manusia dan teraihnya kebahagiaan dunia dan akhirat serta akan terhindarnya manusia dari kejelekan, keburukan, penyimpangan, kemaksiatan dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah maka tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu merupakan sebuah ibadah yang sangat agung Sebab mencari ilmu merupakan upaya besar untuk menjadi orang yang paling takut, paling takwa, paling cinta, paling berharap kepada Allah. Maka mencari ilmu disebut a'zamul qurabat. Jenis atau bentuk pendekatan di kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling paling paling agung. Oleh karena itulah para ulama as-salafus soleh mereka mengadakan perjalanan dengan jangka waktu yang sangat-sangat lama, dengan jarak yang sangat jauh, dengan perbekalan yang sangat banyak, sekedar untuk mencari satu dua hadis saja. Walaupun satu dua hadis, tapi nilai ilmu yang terkandung di dalamnya sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itulah, kita lihat sejarah kehidupan para ulama dipenuhi dengan petualangan, dengan perjalanan yang sangat melelahkan, yang sangat meletihkan, yang sangat membuat mereka menderita, tapi seluruh penderitaan dan kelelahan yang mereka alami itu terbayar dengan ilmu yang mereka peroleh dari hasil perjalanan itu. Lihat umpamanya Syu'bah rahimahullah. Dia mengadakan perjalanan satu bulan penuh. Hanya karena untuk mencari satu hadis saja. Bagaimana Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan kisah Syu'bah in dalam kitab Arihlah Kitolabil Hadith. Demikian juga umpamanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang mulia. Abu Jabir Jabir bin Abdullah menyatakan balaghani anna an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asma'hu minhu. Aku mendengar sebuah berita bahwa ada salah seorang sahabat Nabi memiliki satu hadis dari Rasul SAW yang belum pernah aku dengar. Maka aku persiapkan untaku. Aku persiapkan perbekalanku. Lalu aku berjalan menuju orang itu yang tinggal di Syam selama satu bulan penuh. Ternyata sahabat yang ditujunya itu bernama Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu an. Kata Jabir, tu ilaih anna Jabiran 'alal bab." Aku mengutus orang kepada orang itu. Kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir ada di depan pintunya, siap untuk menemuinya di saat waktu senggang yang dimiliki oleh Abdullah bin Unais setelah disampaikan si utusan ini kembali. Apakah yang dimaksud Jabir ini Jabir bin Abdullah? Dijawab iya. Kembalilah si utusan ini dan tak lama kemudian Abdullah bin Unais keluar dari rumahnya menemui Jabir bin Abdullah lalu merangkulnya. Lalu aku berkata kata Jabir, hadithun balagani annaka sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil madalim lam asma'hu fa khashitu an amuta aw tamuta qabla an asma'hu. Kata Jabir, ada satu hadis yang beritanya sampai kepadaku bahwa engkau mendengar hadis itu dari Rasul SAW tentang kedoliman yang aku belum pernah mendengar. Aku khawatir aku mati atau engkau mati terlebih dahulu sebelum aku mendengar hadis itu. Lalu setelah itu Abdullah bin Unais menyampaikan hadis itu kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita lihat Jabir <clears throat> seorang sahabat yang sehari-harinya bergaul erat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu gigih hanya untuk mencari satu hadis saja, sehingga harus mengadakan perjalanan yang sangat jauh satu bulan dari Madinah ke Syam hanya untuk mencari satu hadis saja. Dan ini menunjukkan kegigihan para ulama termasuk dari kalangan sahabat terhadap hadis hadis Nabi saw Alaihi Wasallam. Lihat lagi umpamanya Abu Zur'ah, demikian juga Muhammad bin Nasr dan yang lain-lainnya. Mereka berjalan kaki berbulan-bulan menembus gersangnya padang pasir yang sangat luas. Kehujanan, kepanasan, kelaparan, kehausan, berbagai macam penderitaan mereka alami, semuanya itu dilakukan visabilitas sabili tahsilil dalam rangka untuk meraih ilmu. Sehingga jauhnya jarak Naiknya panas matahari, dinginnya udara malam, lapar dan haus itu mereka tembus sekedar untuk mencari satu hadis yang kadang-kadang hadis yang mereka cari itu tidak mereka peroleh karena orang yang mereka tuju mungkin sudah meninggal terlebih dahulu. Akan tetapi kelezatan ilmu yang Allah berikan ke dalam hati-hati mereka menjadi penghibur seluruh penderitaan dan keletihan yang mereka alami. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala <clears throat> kata beliau kullu ma kana fil qur'ani min madhin lil 'abdi huwa min thamratil ilm Wa kullu makana fi min dhammin lil amdi fahuwa min samratil jaha. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, seluruh pujian bagi seorang hamba yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu semuanya merupakan buah dari ilmu. Dan seluruh celaan, hinaan yang Allah tujukan kepada seorang hamba di dalam Al-Quran itu semua merupakan buah dari kebodohan. Sebagai contoh umpamanya, Allah memuji orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat 11 Allah menyatakan Qad aflahal mu'minun Alladzina hum fi salatihim khashi'un Walladzina hum anil lagwi mu'ridun Ila akhiril ayat Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya Orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia Dan seterusnya ayat ini Itu pujian Allah kepada orang-orang yang beriman Nah pujian Allah kepada orang beriman itu Itu buah dari ilmu Kenapa dia menjadi beriman Khusyuk dalam sholatnya Pasti imannya, kehusuannya dalam sholatnya Itu lahir dari ilmu Sebab mustahil seorang yang bodoh tentang syariat kemudian beriman dengan keimanan yang kuat, mustahil. Karena iman itu lahir dari ilmu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Ilmu itu menjadi dasar bagi semua ucapan dan amalan setiap manusia. Oleh karena itulah maka dari ilmu itulah lahir iman. Dari ilmu lahir kehusuan di dalam sholat. Mungkin gak orang bodoh bisa khusyuk dalam sholatnya? Mustahil. Karena untuk khusyuk itu butuh penghayatan terhadap bacaan sholat. Dan penghayatan terhadap bacaan sholat butuh pemahaman. Dia harus paham terhadap isi bacaan sholat. Dan pemahaman itu membutuhkan ilmu. Karena ilmu dia paham apa yang dia baca. Karena faham dia bisa menghayati. Karena bisa menghayati lahir kekhusyuan. Jadi semuanya berpangkal dari ilmu. Maka dari ilmu lahir iman. Dari ilmu lahir kekhusyuan. Dari ilmu lahir akhlak yang mulia. Dari ilmu lahir semangat yang besar untuk mencari untuk mencari itu Allah mencari pahala menghindari dosa maka terpujilah orang itu di mata Allah dan pujian Allah itu tertuang dalam Al-Qur'an jadi semua pujian yang Allah tujukan kepada seorang hamba dalam Al-Quran itu buah dari ilmu. Sebaliknya seluruh celaan bagi seorang hamba yang diterangkan dalam Al-Quran itu semua buah dari kebodohan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli bid'ah itu dicela dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan penyimpangan yang lainnya? Itu karena bodoh. Karena ketidaktahuan. Berdasarkan hal itulah maka kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang atau hamba-hamba yang memperoleh pujian dari Allah di dalam Al-Qur'an, maka kuncinya adalah ilmu. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang tercela oleh Allah seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an, kuncinya adalah ilmu. Dengan ilmu kita terhindar dari kebodohan. Dengan ilmu maka kita terhindar juga dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tentang ilmu ini serta keutamaannya amat-amat sangat panjang. Al-Quranul Karim banyak mengandung ayat tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Apalagi sunnah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih itu lebih banyak lagi memuat penjelasan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya, Imam Al Hasan berkata bahwa al ilmu huwal khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana billahi a'lam kana minhu akhwaf. Siapa orang yang lebih berilmu tentang Allah, lebih mengenal tentang Allah, tentang nama nama tentang sifat-sifatnya, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan keutamaan ilmu cukuplah kita ungkapkan satu hadis yang membuat siapapun yang mendengarnya menjadi ngiler. Karena tertarik, teriming-iming. Kata orang Sunda Mahkabita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, Allah bihi tariqan min turuqil jannah." Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'u وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيثان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بهد وافر Kata Nabi SAW, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan tunjukkan kepada orang itu jalan-jalan menuju surga. Ini pertama. Kedua, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Yang kedua. Ketiga, sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh seluruh makhluk langit dan makhluk bumi sampai-sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman air. Ini keutamaan ketiga. Empat, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Dan yang kelima sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah ahli waris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Hanyalah yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum para pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Kita lihat dalam hadis ini Setidaknya ada lima Keutamaan yang dibeberkan oleh Rasul SAW tentang ilmu dan orang-orang yang berilmu Pertama tadi disebutkan Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu Allah akan tunjukkan bagi orang itu jalan-jalan menuju surga. Di sini disebut tariqun min turukil jannah. Salah satu jalan di antara jalan-jalan yang banyak yang bisa menunjukkan kepada surga. Yang dimaksud jalan-jalan yang banyak menuju surga itu maknanya adalah amalan-amalan yang menuju ke surga itu variasi banyak. Ya akidah, Ya ibadah, ya sholat, saum, zakat, haji, menuntut ilmu, jihad visabilillah, akhlak yang mulia, itu banyak. Maknanya, berkata Syekh Muhammad Bissalai al uthaymin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, maknanya adalah siapa yang keluar atau menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan berikan taufik, hidayah kepada orang itu untuk beriman dan beramal soleh, untuk beriman dan melakukan berbagai macam kebaikan. Dengan iman dan amal soleh itulah dia akan mudah berjalan menuju surga. Karena yang memudahkan seseorang masuk ke dalam surga itu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh menjadi penyebab utama teraihnya rahmat Allah. Karena rahmat itulah dia masuk ke dalam surga. Karena seorang itu tidaklah masuk ke dalam surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tidak mungkin teraih tanpa iman dan amal soleh. Berdasarkan hal itulah maka orang yang keluar dari rumah untuk menelusuri jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Dan dengan itu dia menjadi giat dalam beribadah, beramal, melakukan kebaikan dan seterusnya. Dan dengan kata lain kita katakan mencari ilmu merupakan amalan pengundang hidayah. Oleh karena itulah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah kalau kita merasa sedang mengalami degradasi iman, penurunan iman, lemahnya iman, futur kita. Futur itu artinya lemah. Maka jangan biarkan kondisi itu berlalu. Itu akan tambah parah loh. Perbaiki iman kita, cari hidayah Allah, raihlah taufik darinya dengan cara menghadiri majelis ilmu mendengarkan uraian tentang ilmu karena mencari ilmu itu salah satu penyebab turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang barusan. Ini yang pertama. Kedua, kandungan hadis ini pun tadi menyatakan wa innal malaikata la tadhu ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu karena ridha terhadap apa yang sedang dilakukan oleh orang yang sedang mencari ilmu tersebut. Berkata Al-Khattabi rahimahullah yang dinukil Imam Ibnu Qudam dalam kitab Mukhtasar min Hajil Qasidin yang dimaksud para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ada tiga makna. Makna pertama annahu bastul ajniha. Para malaikat itu mengembangkan sayap-sayap mereka. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ikhtiram li talibil ilm. Meletakkan sayap maknanya adalah mereka itu tawadu dan ikhtiram Rendah hati, menghormati, menghargai, memuliakan orang-orang yang mencari ilmu. Begitulah cara malaikat menghargai, menghormati dan memuliakan manusia. Diletakkan sayap mereka di hadapan orang itu. Dan yang ketiga, annahu bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamu Makna meletakkan sayap yang ketiga para malaikat itu turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang saat itu. Hadir mereka dalam majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu di sana banyak para malaikat. Dan ini merupakan sebuah keistimewaan bagi kita duduk di suatu majelis yang di dalamnya ada para malaikat. Inilah keutamaan yang kedua. Ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu la yastaghfiru, ada huruf lam taukid di sini. Benar-benar pasti sungguh-sungguh dimintakan ampun oleh makhluk penghuni langit. Makhluk penghuni langit bukan alien, bukan UFO. Nggak ada alien, nggak ada UFO. Tapi para malaikat dan penghuni bumi, kita manusia, bangsa jin, bangsa binatang, binatang juga beristighfar, memintakan ampun sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman air. Semuanya itu beristighfar untuk orang yang berilmu dengan caranya masing-masing. Kalau kita dengan mengatakan Ya Allah ampuni orang itu Allahumma gfirlahu Mungkin binatang beda lagi bahasanya Tapi intinya mereka memintakan ampun untuk orang yang berilmu tersebut Seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi Inilah yang kemudian disebut dengan salawat dari para malaikat, salawat dari makhluk-makhluk lain bagi orang-orang yang berilmu dan pasti karena jumlah yang sangat banyak jumlah para malaikat di langit entah berapa triliun jumlah ikan yang ada di lautan entah berapa triliun atau lebih dari triliunan bilangannya manusia apalagi, jin juga, binatang-binatang apalagi. Dan mereka tulus memintakan ampunan bagi orang berilmu itu kepada Allah dan pasti dikabulkan oleh Allah. Dan ini berakibat positif bagi orang yang berilmu tersebut karena dosa-dosa mereka berguguran. Karena ada yang memintakan ampun untuk mereka. Ini menunjukkan ilmu adalah penghapus dosa. Ilmu itu penggugur dosa. Sekalipun orang tersebut tidak tobat dari dosa-dosa itu, tapi dosa itu berguguran karena ada yang memintakan ampun. Gugurlah dosa orang-orang tersebut. Inilah yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari ilmu adalah mengundang istighfarnya para malaikat dan makhluk-makhluk yakinnya Keempat, sesungguhnya keutamaan orang alim dibanding abid. Alim itu berilmu. Abid itu ahli ibadah. Bedanya kalau ahli ibadah, ibadahnya rajin. Tapi ilmunya minim. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dilakukan. Fardu kalaku sunnah kalampah. Abid, ahli ibadah dia. Tapi menyaminim. Adapun alim orang itu berilmu. Tapi ibadahnya pas-pasan. Mungkin dia hanya melakukan yang wajib saja yang sunnah banyak ditinggalkan karena situasi dan kondisi. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad menyatakan ada e, dua golongan manusia yang kadang-kadang mereka harus meninggalkan amalan sunnah karena kondisi. Dua golongan manusia ini pertama umaro, ulil amri, orang yang berkewajiban mengurus kepentingan orang banyak. RT, RW, lurah atau kades atau camat atau yang sejenisnya mengurus kepentingan orang banyak yang apabila umpamanya dia melakukan amalan sunnah, sholat sunnat, umpamanya banyak kepentingan umat yang terabaikan, terlalaikan. Padahal melakukan, mengurus, membereskan kepentingan orang banyak itu wajib karena memang dia penanggung jawab, ditunjuk untuk itu, dibayar untuk itu. Dan yang wajib tidak boleh diabaikan hanya karena untuk meraih hal yang sifatnya sunat seperti sholat sunat atau dan yang semestinya. Ulil amri begitu. Orang yang mengurus urusan banyak orang seperti itu. Nah, demikian juga ulama yang kedua. Karena dia ditunggu umpamanya oleh banyak orang untuk mengajar. Yang apabila dia sholat sunat dulu, dia mungkin ketinggalan kendaraan ketinggalan kereta, pesawat, travel yang telat satu detik pun sudah kelewat itu ketinggalan. Akibatnya kewajiban dia untuk memberikan ilmu mendakwahi manusia menjadi batal hanya karena mengejar yang sunnah umpamanya. Dalam situasi yang seperti itu kadang-kadang dia harus meninggalkan amalan sunnah. Makanya kadang-kadang amal ibadahnya pas-pasan. Ilmunya tinggi. Kecuali kalau kondisi normal orang yang berilmu pasti akan lebih giat juga ibadahnya daripada abid. Tapi karena situasi seperti yang tadi dijelaskan mengharuskan dia meninggalkan yang sunnah untuk mengejar yang wajib. Nah, orang yang alim berilmu tapi ibadahnya pas-pasan dibanding ahli ibadah tanpa ilmu ibadahnya luar biasa ini abid tapi ilmunya minim bagaimana keutamaan kedua orang ini kata Nabi SAW keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada Bintang yang ada konon jumlahnya miliaran dengan ukuran yang sangat-sangat-sangat besar. Tapi pada malam purnama seluruhnya kalah oleh cahaya satu bulan. Di malam purnama. Seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Setidaknya ada dua alasan tuh. Seperti yang dikemukakan oleh para ulama dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahwa kata beliau at-ta'allum ta'allumul ilmi sa'atan khairun wa habu ilayya min salati alfi rakaat bahwa mencari ilmu itu ilmu mencari ilmu sesaat saja itu lebih baik lebih aku sukai daripada salat sunat seribu rakaat salat sunat seribu rakaat itu luar biasa lo gedenya pahalanya kalau ada ya sholat sunat seribu rokaat kan kenyataannya nggak ada tuh. Kalau ada dilakukan secara ikhlas khusyuk sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu besar. Tapi ada tapinya. Pahala yang diperoleh oleh orang yang sholat atau ibadah yang lainnya itu hanya diperoleh selama dia sholat, selama dia melakukan ibadah itu beres sholat, beres ibadah, putus pahala. Begitu dia salam ke kanan, salam ke kiri, beres sholatnya, pahala sholat putus. Dia tidak memperoleh pahala sholat lagi kalau sholatnya sudah selesai. Tidak mengalir terus itu pahala sholat. Coba bandingkan dengan ilmu. Ketika orang mencari ilmu, dia dapat pahala. Dan dosa gugur. Ketika dia mengamalkan ilmu dia dapat pahala dan dosa gugur. Ketika dia mengajarkan ilmu kepada orang lain mendakwahkannya, dia dapat pahala dan dosa gugur. Selesai dia mengajarkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya kepada orang banyak, dia rileks, dia santai. Dia cuma usang angge saja, ongkang kaki, bertopang dagu, nangkep harigu, rileks. Pahalanya apakah terputus? Tidak. Pahalanya tetap mengalir. Dari mana aliran pahala itu? Dari amalan murid-muridnya yang dia ajari dengan ilmunya. Dia tidur, murid-muridnya mengamalkan ilmu yang bersumber darinya. Murid-murid itu dapat pahala. Gurunya juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala si murid sedikit pun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan di dalam Islam, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi mengalir tuh kebaik ke, kebagian pahalanya tuh dari amalan murid-murid yang diajarinya tanpa mengurangi pahala si pahala si murid sedikit pun. Sampai kapan mengalirnya pahala tersebut? Apakah selama hidup? Enggak, walaupun sudah mati. Sudah masuk ke lubang kubur, tubuhnya sudah hancur, pahalanya tetap meluncur. Nabi SAW bersabda, "Ila matab nu Adama in qata amaluhu ila min thalathin." Kalau anak Adam mati, putus tuh seluruh amal-amalnya kecuali tiga. Satu sodakoh jariah. Kedua al ilmu yuntafa'u Ilmu yang bermanfaat. Selama itu masih manfaat ilmunya diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup selama itu pahalanya terus mengalir tuh ke orang yang mengajari ilmu tersebut walaupun orang yang mengajari ilmu itu sudah mati masuk lubang kubur. Jadi ternyata pahala dari ilmu itu tidak akan pernah berhenti. Berbeda dengan pahala sholat, pahala saum, pahala infak sedekah. Pahala-pahala yang lain terputus dengan terputusnya e, amalan tersebut. Pahala sholat terputus setelah salam. Pahala som terputus setelah adzan maghrib. Pahala bacaan Al-Quran terputus setelah dia berhenti baca Al-Qurannya. Pahala-pahala yang lain juga seperti itu. Pahala ilmu ini gak ada putus-putusnya tuh dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain lalu mati pahalanya mengalir terus selama ilmu yang diajarkannya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan hal itu maka ilmu lebih utama dan orang yang berilmu lebih afdol, lebih utama daripada orang yang beramal. Orang yang ahli ibadah. Karena pahala dari ilmunya terus menerus mengalir sampai ke alam kubur sekalipun orang tersebut sudah mati, sudah hancur, sudah dimakan oleh cacing-cacing tanah, jangan dagingnya, kulitnya, darahnya, bahkan mungkin tulang belulangnya pun sudah hancur menjadi tanah, tetapi pahala dari ilmunya mengalir, mengalir dan mengalir terus tanpa ada batasan waktu selama ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup selama itu pula pahalanya akan tetap mengalir ke alam kuburnya oleh karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada Inilah yang keempat. Kelima yang terakhir dalam hadis ini wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir Sesungguhnya para ulama itu ahli waris para nabi dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, dirham, dolar, euro, yen, rupiah dan yang sejenisnya mata uang yang lainnya. Tidak mewariskan emas dan perak, tidak mewariskan jabatan, popularitas ataupun e, apa kekuasaan. Tidak mewariskan duniawi. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i. Karena para nabi hanya membawa syariat. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu syar'i. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu syar'i berarti dia sudah memperoleh warisan yang banyak dari bagian yang banyak dari warisan para nabi. Oleh karena itulah maka orang berilmu dianggap sangat istimewa, sangat spesial karena mereka dianggap ahli waris para nabi. Dan ahli waris tentu saja memiliki hubungan yang sangat-sangat dekat dengan orang yang memberikan warisan itu. Dekatnya itu sangat loh. Anak dengan orang tua. Kalau adik dengan kakak itu juga dekat tapi belum tentu si adik itu memiliki warisan dari kakaknya, mendapatkan warisan dari kakaknya. Kalau sang kakak ini memiliki anak, sudah adiknya mahjub, terhalang oleh anak-anaknya. Oleh anak dari si kakak tadi yang meninggal tadi. Padahal si adik ini hubungannya sangat-sangat dekat dengan kakaknya. Tapi kalau sang kakak mati dengan meninggalkan anak, adik-adiknya gak dapat tuh warisan. Dia bukan menjadi ahli waris tuh saat itu. Jadi orang yang peroleh warisan itu sangat dekat hubungannya dengan yang memberikan warisan. Menunjukkan para ulama, orang-orang yang berilmu itu memiliki kedekatan hubungan yang luar biasa tuh dengan nabi, dengan para nabi. Makanya memperoleh warisan dari ilmunya, ilmu tentang syariat ini, ilmu tentang ad-din ini, tentang agama ini. Dan orang-orang yang tidak memperoleh warisan dari para nabi tidak ingin memperoleh bagian dari ilmu para nabi dan ilmu tentang al-Islam ini berarti dia menjauhkan diri dari hubungannya dengan para nabi tersebut. Karena orang yang tidak memperoleh warisan itu berarti orang jauh itu hubungannya. Walhasil keutamaan ilmu, majelis ilmu, Orang-orang yang berilmu itu sudah terwakili oleh hadis ini yang begitu luar biasanya. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala Kata beliau Walau lam yakun fil ilmi illa al-qurba min rabbil alamin Wal iltihaq bi alamil malaika wa sohbatil malail a'la lakafa bihi syarafan wa fadla fakaifa wa izzu dunya wal akhirah manutun bihi masyrutun bihusulih kata seandainya tidak ada keutamaan dalam ilmu kecuali hanya berupa pendekatan diri kepada Allah saja kalau keutamaan ilmu itu hanya satu, yaitu dia hanya bisa lebih dekat kepada Allah dengan ilmunya. Maka terus yang kedua irtihaq bi alamil malaika. Seandainya keutamaan ilmu itu hanya dia ini irtihaq kepada alam para malaikat saja, ikut. Karena para malaikat hadir kan di sana. Maka itu sudah cukup menjelaskan keutamaan dan kemuliaan dari ilmu itu. Andai hanya itu keutamaan yang terkandung di dalam ilmu. Maka bagaimana apabila ilmu itu keutamaan tidak hanya dua itu saja, tapi kemuliaan dunia dan akhirat hanya bisa teraih dengan ilmu. Hanya disyaratkan itu semuanya terperoleh dengan ilmu mulia dunia, mulia akhirat, mulia lahir, mulia batin, mulia individu, mulia kolektif, seluruhnya hanya hanya bisa teraih seluruh kemuliaan dengan ilmu, maka itu lebih menjelaskan betapa dahsyat istiwa dan betapa agungnya ilmu ini. Oleh karena ilmu begitu menguntungkan, maka para ulama mengorbankan seluruh yang dimilikinya sekedar untuk memperoleh ilmu. Hartanya dia habiskan sebagai bekal atau sebagai ongkos untuk mencari ilmu. Seandainya ilmu bisa dibeli, para ulama akan menghabiskan seluruh hartanya untuk membeli ilmu. Seandainya ilmu bisa dibeli loh. Tapi ternyata ilmu nggak bisa dibeli. Orang mengeluarkan harta yang banyak, seluruh harta yang dimilikinya dia keluarkan. Tapi kalau dia tidak mau belajar, nggak akan bisa ilmu itu dia peroleh. Ini menunjukkan betapa dahsyat dan istimewa serta agungnya ilmu. Ah, berdasarkan hal itu, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Insya Allah nanti setiap hari Selasa dan hari hari Jumat pagi kita akan membahas ilmu. Kalau umpamanya hari Selasa kita akan membahas tentang fikih dimulai dari bab wudhu dan seterusnya dengan kitab yang insya Allah ditentukan sehingga para pemirsa bisa mempersiapkan terlebih dahulu kitabnya untuk kemudian kita kaji bersama-sama dan untuk hari Jumat nanti kita akan umumkan kitab dan materi apa yang akan kita bahas secara rutin. Para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada untuk pagi hari ini sebagai materi perdana dari saya cukup sampai di sini saja dulu bagi eh, para pemirsa yang mau mengajukan pertanyaan atas apa yang saya jelaskan tadi dipersilakan dan untuk pengaturan tanya jawab ini saya kembalikan kepada Akhi Farid untuk mengaturnya. Saya silakan. Alhamdulillah.